Hanya sedikit yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Begitu pula nikmat al-iman. Ya, tingkatan berikutnya daripada Islam adalah al-iman. Di mana Allah Subhanahu wa taala memilih dari orang-orang yang berislam di dalam kehidupannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang beriman dengan keimanan yang kita ketahui bersama al iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi Kaum muslimin rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu pula keluarganya, para sahabatnya dan kaum muslimin seluruhnya yang senantiasa berpegang teguh senantiasa mengikuti jejak nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Di malam hari ini kembali kita akan mempelajari sebuah pembahasan, sebuah tema yang merupakan inti daripada ajaran is Islam. Merupakan inti daripada dakwah rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Sejak diutusnya Nabi Nuh alaihi salam sampai rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang namanya inti dari sebuah permasalahan ya ini tidak boleh terlepas ya kalau dalam sesuatu intinya hilang maka hilang hakikat sesuatu ter tersebut. Dan begitu pula Islam. Inti daripada ajakan Islam adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah lewat ayat-ayat kita bacakan beberapa nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kalam mereka, ajakan mereka yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang senantiasa dikenang. Ya, menjadi sesuatu yang senantiasa diingat oleh manusia sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan ajakan mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Al ya. Sudah lima nabi yang kita sebutkan. Nah, di dalam surat Al-A'raf yang telah lewat. Kemudian, jamaah sekalian rahimakumullah, perkara tauhid ini adalah perkara yang amat sangat luas. Perkara tauhid adalah sesuatu yang amat sangat luas. Sampai-sampai luasnya permasalahan ini barakallahu fikum. Ya, Seseorang yang tidak mengetahui tauhid dengan benar, seseorang yang tidak mengetahui Islam dengan benar, kemudian menyempitkan makna daripada tau tauhid. Menyempitkan makna daripada tauhid. Iya, sehingga muncullah fenomena yang terbalik. Sesuatu yang tadinya amat sangat luas disempitkan oleh sebagian manusia Kemudian setelah menjadi sempit perkara tersebut akhirnya diputar balikan. Maksudnya apa? Sesuatu yang merupakan tauhid dianggap sebagai kesyirikan. Sesuatu sesuatu yang itu merupakan kesyirikan dianggap sebagai bentuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa seperti itu? Nah, makanya butuh bagi kita ya untuk mempelajari dari dasar apa sebenarnya makna tauhid. Ya, mencakup bidang apa saja tauhid tersebut. Ya, kemudian bagaimana jenis-jenis tauhid yang ada dan bagaimana praktek mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bukan hanya kita mengenal jenis-jenis tauhid, praktek tauhid bagaimana. Ya, namun kita harus mengetahui lawan daripada tauhid yaitu contoh-contoh dan praktek-praktek kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Ya, menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Kenapa? Karena tauhid yang hendaknya kita amalkan dan syirik kebalikannya yang hendaknya kita jauhi sejauh-jauhnya ya Hal ini menjadi sebab datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tatkala manusia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Telah lewat kisah-kisah kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena enggan untuk mengikuti ajakan para nabi dan para rasul. Iya, Dulu kita hanya bisa membaca di dalam Al-Quran. Iya. Beberapa kaum yang Allah binasakan dengan angin ken, angin kencang. Iya, mereka bergelimpangan seperti apa? Pohon-pohon kurma yang begitu kokohnya tertimpa oleh angin kemudian tercabut akar-akarnya. Ya, sampai sedemikian hebatnya dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Al-Quran kita pun hanya bisa membayangkan gini apa badan ya begitu pula kisah seorang yang sombong dengan hartanya ya seseorang yang menganggap dirinya lah yang mendapatkan harta tersebut tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala Allah kisahkan orang tersebut dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam ke dalam tanah, bukan hanya ke dalam lautan. Ya, ke dalam lautan mungkin bisa kita saksikan seseorang yang naik kapal. Ya, kemudian kapal tersebut meledak. Mereka masuk ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam lautan. Ini sering kita saksikan. Ya, atau tenggelam ke dalam kali kelawing lah yang dekat dengan kita. Nah, namun di sana Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengkisahkan ditenggelamkannya seseorang yang memiliki harta yang melimpah seandainya dia dengan hartanya bisa membangun gedung yang mungkin kalau kita sekarang dindingnya 20 cm lah ya bagus ya 20 cm dindingnya dengan harta yang sekian banyaknya sampai-sampai kunci-kuncinya saja tidak mampu dibawa oleh sekian manu manusia seandainya dia mau ya dan dia merasa kuat dia akan membangun gedung yang sekian kuatnya dengan hartanya. Ya, namun ketika dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah tenggelamkan. Ya, Allah buka tanah kemudian dimasukkan dia ke dalam ta tanah. Mungkin dulu kita hanya membayangkan, kok seperti itu ya? Bagaimana bentuknya ya? Ya. Nah, namun ayuhan nas barakallahu fikum. Di satu sisi kita merasa prihatin ya dengan musibah-musibah bencana-bencana yang ada. Ya karena di sana sebagian saudara-saudara kita yang mentahidkan Allah Subhanahu wa taala ada di sana. Ya. Ini di satu sisi kita mendoakan mereka kebaikan mudah-mudahan ya mereka dimasukkan ke dalam orang-orang yang termasuk mati syahid. Ya, karena di antara orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah ada lima orang yang termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan syahid adalah orang-orang yang tertimpa yang tertimpa reruntuhan, orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi yang lain barakallahu fikum, ini pelajaran yang amat sangat penting dan ini inti daripada Allah Subhanahu wa taala ya memperjalankan demikian banyak bencana-bencana, banyak musibah-musibah. Untuk mengingatkan umat manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kembali mempelajari apa itu makna tauhid. Apa sebenarnya tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus sekian banyak rasulnya? Ya, bukan hanya 100 200 rasul. Ya, sekian banyak rasul Allah Subhanahu wa taala utus. Ya, dan sekian banyak pertempuran-pertempuran antara rasul dan kaumnya yang menentang para rasul ter tersebut. Apa sebenarnya? ya Yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan daripada semua kejadian-kejadian itu. Ya, maka tidak lain dan tidak bukan diutusnya para rasul, ya, diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala terjadinya musibah-musibah yang sekian banyak yang dahulu kita hanya melihat dan membaca di dalam Al-Quran namun sekarang kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri ya itu tidak lain dan tidak bukan untuk mengingatkan kita kembali ya untuk kembali mengingatkan kita akan tugas kita sebenarnya ya akan maksud penciptaan Allah Subhanahu wa taala antara jin dan manusia seluruhnya ya setelah manusia sekian waktu terlena, ya, mereka mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala namun mereka menganggap ya, bahwasanya datangnya ikan yang sekian banyak melimpahnya itu karena penguasa yang ada di sekitar pantai tersebut. Bukan hanya pantai laut selatan, ya, pantai sana, daerah Sumatera, daerah Kalimantan, hampir seluruhnya. Kebanyakan manusia menganggap kedatangan rizki yang mereka dapatkan berupa ikan yang begitu melimpah tidak lain dan tidak bukan ada kaitannya dengan penghuni pantai-pantai tersebut. Ya, dan kita saksikan informasi yang ada ya ketika mereka melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Allah timpakan musibah. Ya, dan ini bukan bentuk kezaliman Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim yang Maha bijaksana. Ya. Mungkin terbersit dalam diri kita ketika kita melihat mereka berkelimpangan ditimpa oleh air yang begitu mengerikan, ya. Mungkin terbersit dalam diri kita, ya. Kekuasaan Allah, masa Allah seperti itu ya. Kok kejam sekali ya dengan hamba-hambanya. Nah, maka barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala menurunkan malapetaka tersebut. Ya, menurunkan bencana, menurunkan azab bagi sekian manusia itu atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali mereka orang-orang yang sedang menyembelih kerbau. Ada tujuh kepala sudah dipersiapkan akan dilemparkan ke tengah lautan. Ya, sebagiannya membawa kambing yang masih hidup dilarung ke tengah kemudian dipotong di tengah dilemparkan untuk penghuni. Ya, yang mana ini semuanya adalah ibadah yang seharusnya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berdoa saja ya. Yang seandainya kita peruntukkan kepada selain Allah meminta kepada orang lain di masjid Allah Subhanahu wa taala namun dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini adalah dosa yang amat sangat besar yang menjadikan seorang hamba akan kekal di neraka jika mati dalam keadaan belum ber, bertaubat. Ya, lebih-lebih lagi sekian harta mereka keluarkan. Ya. Dari lampu-lampunya, perhiasan-perhiasannya, pernak-perniknya, kemudian hewan kurbannya tadi mengeluarkan harta yang sekian banyak yang Allah Subhanahu wa taala disikan kepada mereka. Ya. Yang tadi berdoa, mungkin seseorang berdoa di masjid, ternyata dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala tanpa modal dia. Ya, tidak mengeluarkan modal harta, namun ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merupakan perkara yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi yang sampai mengeluarkan harta sekian sekian banyak. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ya, bertepatan dan bersama dengan itu semuanya barakallahu fikum, ya, kita kembali ya mempelajari at-tauhid mempelajari sesuatu yang merupakan ya inti daripada dakwah para rasul. Dan kita insya Allah akan membaca sebuah kitab ya kitab tauhid yang ditulis oleh Imam Muhammad ibnu Abdul wahhab rahimahullahu taala. Nah, di mana ya kitab ini membawakan atau dituliskan oleh muallif di sini ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan al tauhid al-uluhiyah. Terkhusus tauhid al al-uluhiyah. Walaupun barakallahu fikum seluruh isi Al-Qur'an semuanya mengajak kepada tau tauhid. Ya, namun di sini beliau mengambilkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang <clears throat> berkaitan langsung dengan tauhid al-ulu al-uluhiyah. 6. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Di awal pembahasan ini kita akan kembali melihat tentang pembagian tauhid. Ya. Tentang pembagian at-tauhid agar kita mengetahui begitu luasnya makna tauhid. Ya, agar kita mengetahui begitu luasnya makna tauhid. Nah, sehingga jangan sampai ya disalah artikan bahwasanya tauhid hanya dalam hal salat puasa, zakat, haji. Ya. Sekali lagi agar jangan sampai disalahartikan bahwasanya tauhid ini berkaitan dengan salat, puasa, zakat, haji saja. Ya, namun at-tauhid ini mencakup seluruh permasalahan ibadah. ibadah. Nah, barakallahu fikum. Para ulama ya dengan memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an Begitu pula dengan mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka mengambil kesimpulan bahwasanya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala mencakup tiga hal, ya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala mencakup tiga hal atau tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada tiga jenis. Nah, ini sesuatu yang harus kita ulang-ulang ya agar benar-benar kita meyakininya ya dan kita bisa mengamalkan tauhid ini dan terhindarkan dari kesyirikan. Yang pertama adalah at-tauhid ar-rububiyah. Ya, yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Tauhid apa Mas Hamdan? Yang pertama tauhid apa? Rububiyah. Kemudian yang kedua tauhid al asma was sifat. Ya, kita mengenal namanya terlebih dahulu baru pengertiannya. Yang kedua adalah tauhid al asma was sifat. Kemudian yang ketiga adalah at tauhid al uluhiyah. Yang ketiga adalah tauhid al uluhiyah. Yang pertama, tauhid rububiyah. Pengertian tauhid rububiyah itu Tauhid rububiyah wa huwal ilmu wal iqraru bi anna Allah huwal khaliqur razzaq atau huwal khaliqur raziqul mudabbir yaitu untuk kita mengetahui dan meyakini untuk kita mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala Maha pen, Pencipta. Artinya apa? Artinya kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi Begitu pula sesuatu, segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Begitu pula apa yang ada di dalam di dalam bumi yang kita tidak mengetahuinya ternyata banyak kandungan air. Ya, sampai bisa melumatkan tanah-tanah yang ada di di atasnya. Itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata terjadi begitu saja. Ya, Nah, karena pergeseran tanah yang ini dan itu, ya. Kemudian adanya likuidasi dan seterusnya apa likuid, bukan likuidasi ya. <laughs> nah, kemudian adanya lempengan-lempengan yang demikian karena satu dan lain dan akhirnya pecah dan seterusnya. Ya, tanahnya membelah, kemudian airnya ke dalam keluar lagi dan seterusnya. Namun itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, angin yang Allah Subhanahu wa taala gerakan Ya, kemudian petir yang menyambar-nyambar ketika terjadi gempa dan seterusnya. Ya, jangan sampai itu semuanya adalah semata-mata dikatakan oleh manusia itu sekedar kejadian-kejadian alam saja. Karena ada ini dan itu, ada uh, positif negatif berbenturan dan seterusnya pecah. Ya, itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan segala hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejelekan-kejelekan, bencana-bencana. Itu semuanya di atas hikmah Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Yang kedua, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Raziq. Allah Subhanahu wa taala Ar-Raziq, yang Maha pemberi riz, rizki ya baik dia sebagai petani, baik dia sebagai nelayan, ataukah dia bekerja di kantor, ataukah dia sebagai pedagang, ya, ataukah dia sebagai kontraktor. Artinya belum punya rumah, kontrak-kontrak terus ya. Nah, ataupun yang lainnya, baik sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai raja, ya, ataupun binatang-binatang yang kecil, melata dan seterusnya, semut yang ada di bawah tanah, cacing-cacing, yaitu semuanya diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita berprasangka ini tumbuhan kita alhamdulillah tomatnya segar-segar, kobisnya bagus-bagus. Ya, karena kita kemarin baru memberikan persembahan ke telaga. Ya, penunggu di sana, penunggu gunung ini senang dengan persembahan kita akhirnya menjadikan tanahnya subur. Ya, atau Dewi Sri telah menumbuhkan pertumbuhan-pertumbuhan padi di sawah dan seterusnya. Ya, dan di mana kepercayaan-kepercayaan ini barakallahu fikum sudah ada sejak dulu. Ya, di zaman ya, negara kita dikuasai ataupun banyak agama-agama Hindu, agama-agama Buddha, ya. Nah, barakallahu fikum sehingga keyakinan-keyakinan ini terkadang masih ada di dalam sebagian kalbu-kalbu kaum muslimin. Ya, ini yang harus kita benarkan, ini yang harus kita luruskan. Agar apa? Agar kaum muslimin terhindarkan dari berbagai macam musibah, musibah, musibah. Ya, tolak bala. Apa itu tolak bala? Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini bahwasanya yang memberikan rizki tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan pertumbuhan subur. Ya, atau sebaliknya, padi-padi di diserang oleh hama wereng. Ya, begitu pula ikan-ikan di laut kok begitu banyaknya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang yang mendatangkannya. Ya. Dan sekali lagi barakallahu fikum. Kebanyakan manusia masih meyakini itu ada kaitannya dengan makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Yang terkadang ada berita penampakan Nyi Loro Kidul ya penampakan penghuni jembatan Cikalong, hai eh, jembatan kuburan, ya dan seterusnya. Nah, maka seorang muslim hendaknya dia meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki Tidak ada yang lainnya. Kalau dia meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan rizki tidak mungkin dia akan memotong kambing dipersembahkan kepada orang yang tidak terlihat makhluk yang tidak nampak. Ya, kalau dia meyakini Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rizki, tidak mungkin dia akan mencari ayam yang serba hitam dipotong di bawah pohon pohon bambu. Ya. Karena kurangnya dia memahami tentang tauhid ar-rububiyah. Ya, dia tidak memahami dengan baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sang pemberi rizki. Iya, tapi kan saya uh, ketika masuk ke pabrik itu saya kemarin ke tempatnya Simbah itu ya berarti memang Simbah itu memang mampu berhasil ya itu adalah permainan daripada siapa setan ya barakallahu fikum di antara kegiatan setan adalah mereka saling ingling-inglingan bahasa Indonesia-nya apa saling ingling-inglingan ini Pak ya saling bertumpuk-tumpuk naik ke atas sana mencari berita dari lah dari langit. Terkadang mereka mendapatkan dan seringnya mereka disambar oleh bintang-bintang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pelempar-pelempar syaitan rujuman lisyayatin. Nah, maka kebetulan saja ya ketika seseorang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dia untuk mendapatkan rezeki di pabrik tersebut misalkan. Ternyata ya dengan kesyirikan yang dia lakukan dia berjalan ke tempatnya simbah dukun kebetulan memang sudah Allah takdirkan dia itu mendapatkan rezeki di sana ya ternyata mbah dukun ini dapat wangsit daripada siapa setan tadi kebetulan saja ya kemudian dia yakin bahwasanya dukun inilah yang menjadikan dia mendapatkan rezeki akhirnya dukun ini memerintahkan ya saya dapat mengetahui hal ini karena si anu apa penunggu yang di sana memberitahu saya Akhirnya dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna daripada tauhid ar-rububiyah adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-mudabbir. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh kejadian-kejadian yang di langit, yang di bumi, yang ada di dalam bumi, yang di ada yang di atas langit, yang diantara langit dan bumi seluruhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ombak tersebut. Ya, jangan sampai ya setiap Muharram tanggal malam Jumat atau hari Jumat pertama dari bulan Suro kita harus persembahkan ini Ya, kita ceritakan ini karena sering terjadi dan banyak ter terjadi dan inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sekian banyak musibah-musibah. Ya. Nah, mereka tidak memahami bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu semuanya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam sam'ihim. Allah Subhanahu wa taala telah menutup ya pendengaran mereka, hati mereka. Sehingga ketika ditatangkan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Oh, berarti kita kemarin kepala kerbonya baru tujuh, harusnya sembilan. Aduh. Bukannya mereka kembali kepada Allah. Ya mengingat itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka meninggalkan kesyirikan. Ya. Namun demikianlah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala sebagian manusia kembali kepada Allah, sebagian manusia justru semakin tenggelam ke dalam ke kesyirikan. Ya, tadi mereka mengatakan oh jima apa namanya? Apa yang kita persembahkan berarti kurang. Yang harusnya 10 kemarin baru 7. Ya, bunganya kemarin baru satu kol, ya seharusnya 5 kol. Ya, kita kembang apa? Kita lemparkan ke tengah lautan. Nah, ini tauhid yang pertama. Sehingga seseorang harus memahami dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang menciptakan seluruh apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada mereka baik manusianya, jinnya, binatang melatanya, tetumbuhannya yang Allah tumbuh-tumbuhkan. Ya, itu semuanya Allah yang memberikan rezeki dan Allah Subhanahu wa taala itulah yang mengatur semesta alam ini. Ya, berjalannya bintang gemintang, adanya gerhana matahari, gerhana bulan. Allah Subhanahu wa taala itu yang mengatur semuanya. Angin yang terkadang sepoi-sepoi, yang terkadang kencang, terkadang angin puting beliung. Ya, api yang terkadang kecil, terkadang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada sebagian manusia. Ya, tanah yang tadinya keras, tiba-tiba begitu berubah menjadi lum, lumpur. Allah Subhanahu wa taala semuanya yang mengatur itu. Nah, kemudian jenis tauhid yang kedua adalah tauhid al-asma was sifat. Tauhid al-asma was sifat. Nah, apa itu tauhid al-asma was sifat? Tauhid al-asma wa sifat adalah isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi. Ya, menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya berupa nama-nama dan sifat-sifat. Ya, menetapkan nama dan sifat bagi Allah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana nama-nama dan sifat-sifat ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ya menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana nama-nama dan sifat-sifat ini ya kita tetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melencengkan maknanya. Ya. Jangan sampai dilencengkan. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit yang terakhir di sini. Kemudian kita melanjutkan itu bukan Allah yang turun, masa Allah turun sih? Ya nanti Allah berarti di antara di, berada di bawah langit. Berarti yang turun bukan Allah tapi rahmat Allah. Ya ini namanya tidak mentauhidkan Allah. Ketika Allah menerangkan Allah turun, yang yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Ya, Rob kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit du dunia. Ya maka kita menyatakan itulah yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Allah turun. Ya. Begitu pula apa yang Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam beritakan kita imani. Ya. Apa yang ditetapkan oleh Allah dari nama-nama kita tetapkan dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah yang alaihi wasallam berupa nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa tadi tanpa melencengkan maknanya, tanpa membagaimanakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bagaimana bentuknya tidak usah kita bagaimanakan. Allah memiliki tangan, dua tangan. Allah menyebutkan bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala semuanya kah? kanan. Titik sampai di situ. Ya. Jangan sampai kita membagaimanakan. Kalau begitu tangan kanan dua-duanya berarti yang kiri nggak ada ya. Bentuknya bagaimana ya? Ya, jangan. Ya, kita menetapkan sebatas apa yang Allah Subhanahu wa taala tetap tetapkan. Nah, ini tauhid yang kedua. Dan tauhid atau dua tauhid yang pertama ini ya disebutkan oleh para ulama sebagai tauhid ma'rifah sebagai tauhid al ma'rifah wal isbat ya yaitu tauhid untuk seseorang mengenal dan menetapkan bahwasanya Allah itu sebagai zat yang tadi rububiyah pencipta pemberi rizki pengatur semesta alam ya juga menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat yang yang tinggi Nah, sekali lagi tauhid yang pertama dan kedua ya digabungkan oleh para ulama di antaranya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya, kedua tauhid ini dimasukkan ke dalam tauhid fil ma'rifah wal isbat. Ya, tauhid ma'rifah dan isbat. Nah, kemudian masuk tauhid yang ketiga. Kita masuk kepada jenis tauhid yang ketiga. Nah, yaitu tauhidu al-uluhiyah. Tauhidu al-uluhiyah. Ya, sebelum kita melanjutkan tauhid yang ketiga, kita mengulang terlebih dahulu. Tauhid yang pertama tauhid apa? Siapa yang ingat? Tauhid rububiyah. Mana tauhid rububiyah? Apa, Pak? Ya. Tidak, makna atau arti daripada tauhid rububiyah mentauhidkan Allah, meyakini bahwasanya Allah sebagai sang pencipta, sang pemberi rizki dan yang mengatur semesta alam. Ya. Kemudian jenis tauhid yang kedua, tauhid apa namanya? Asma wa sifat. Ya, artinya apa? Tauhid asma wa sifat? Meyakini bahwasanya Allah memiliki nama nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang yang mulia. Ya, sifat-sifat yang tinggi. Kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan juga apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah dan para ulama menyebut tauhid al-uluhiyah juga sebagai tauhid al-ubudiyah. Iya, disebut juga dengan tauhid al-ubudiyah. Tauhid ibadah. Nah, tauhid al-ibadah. Begitu pula disebut dengan Nah, tauhid at-talab disebut juga dengan tauhid at-talab to lam ba tauhid at-talabi wal qasdi ya nah yang pertama atau jenis yang ketiga ini disebut sebagai tauhid al-uluhiyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi kemudian disebut juga tauhid al-ibadah ya bahwasanya ibadah-ibadah semuanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala disebut, disebut juga dengan tauhid at-talab wal qasd ya artinya tauhid tujuan ya dan apa yang diminta oleh Allah bagi manusia adalah untuk mereka mentauhidkan Allah Allah Subhanahu wa taala ada tiga nama ya yang pertama tauhid al-uluhiyah disebut juga tauhid al Al-ibadah disebut juga tauhid at-talab wal wal qasdi. Apa pengertiannya? Nah, pengertian daripada tauhid al-uluhiyah adalah ifradullahi bil ibadah. Ifradullahi bil ibadah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan ya di dalam per, peribadatan kat du'ai wan nadari seperti di dalam berdoa, bernadar dan menyembelih. Ini diambilkan beberapa contoh ibadah ibadah. Padahal ibadah nanti akan kita pelajari mana ibadah amat sangat luas. Ya, mana ibadah amat sangat luas dan tidak terbatas hanya pada sholat, zakat, puasa, haji. Ya, makanya kita gambarkan untuk kita memahami terlebih dahulu mana ibadah nanti agar kita tidak memahami bahwasanya tauhid itu hanya terjadi pada sholat. Ya, kesyirikan hanya bisa terjadi pada masalah sholat, pada masalah zakat, puasa, haji. Ya, namun sekian banyak jenis ibadah di sana banyak manusia terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, kita ulangi Mana tauhid al-uluhiyah adalah ifradullah bil ibadah kad wan nadari wad dzabhi. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan ya seperti dalam berdoa, bernadar dan menyembelih. Nah, ini tiga sebagai contoh saja. Ya, namun apa yang akan kita pelajari tentang mana ibadah itu yang semuanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Nah, tiga jenis ibadah ya insya Allah dihafalkan. Nah, sebagai dasar untuk kita bisa memahami dengan baik makna tauhid dan untuk kita mengetahui lawan daripada tauhid yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon maaf atas kekurangan yang ada.